Bilang gitu ya? Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Faqala al-ma'alif rahimahullah ta'ala al-mufti wal mustafti Pemberi fatwa dan Orang yang bertanya untuk Minta fatwa المفتي والمخبر عن حكم شرعي والمستفتي وسائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجاز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجها وإلا وجب عليه التوقف أن يتصور as-su'ala tasawuran taman liyatamakkana minal hukmi alaihi fa innal hukma ala syai'i far'un an tasawurihi fa idza ashkala alaihi makna kalamil mustafi sa'alahu anhu wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu aw dzakara tafsila tafsila fil jawabi فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وأم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا أو يبسل في الجاب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم ayakuna hadi al-bali yatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati syar'iyyati fala yufti halan sighali fikrihi bi ghadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha Mufti adalah orang yang mengkabarkan, menginformasikan tentang hukum syar'i. I Sedangkan mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Syarat boleh berfatwa. Disyaratkan untuk boleh berfatwa beberapa syarat diantaranya boleh sebutkan tiga. Hendaknya mufti tersebut mengetahui dalam eh, hukum <clears throat> hal hukum hal tersebut yakinan secara yakin atau donan rojihan punya sangkaan kuat jika tidak punya yakin atau dan rajih wajib ani tawakuf maka wajib e, tidak berkomentar. Yang kedua adalah ayat tasawwara bisa e, atau kemudian memahami atau ala pertanyaan dengan pemahaman yang sempurna. sama karena supaya memungkinkan minal hukum alaihi untuk memberikan keputusan hukum karena kaidah para ulama mengatakan eh, inal hukma ala syai' ta'un an tasawwurihi. Sesungguhnya menilai sesuatu adalah derivat dari gambaran persepsi atau pemahaman tentang sesuatu. Maka orang yang kemudian tidak punya tasawur yang benar tentang hotdog misalnya, nanti eh, tahunya cuma terjemah letter-letternya terjemah lugotannya itu anjing panas tuh maksud digambarkan adalah daging anjing anget enak maka tentu akan memberikan fatwa yang berbeda dengan orang yang tahu ya, tahu apa bagaimanakah tasawur tentang hodok boleh jadi orang itu eh, ada hukum berbeda gara-gara persepsi yang ini tahu persepsi dengan utuh dan ini cuma tahu persepsinya dari e, makna bahasa. Nah, ini cuma tahunya persepsinya dari tasawurnya dari makna bahasa, dan ada kemudian punya persepsi yang utuh yang ternyata beda dengan makna bahasanya. Gitu. Itu contoh ekstrimnya ya mungkin kurang lebih demikian Faidah askal alaih jika dia muskil, tidak jelas tentang makna ucapan penanya, maka adalah dia bertanya. Jika mufti itu membutuhkan rincian, istafsalah maka adalah dia meminta rincian. Bagaimana Nabi SAW kepada Ma'id, barangkali kamu cuma mencium, tidak, barangkali cuma begini, tak rincian al zakar tafsila atau menyebutkan rincian dalam jawaban. Misal, contohnya jika seorang ditanya, seorang mufti ditanya tentang imri'in seseorang halaka yang meninggal dunia dengan meninggalkan bintin anak perempuan wa akhin saudara dan amin syakikin dan ayah dan paman kandung paman asli maka adalah bertanya tentang al-akh, status saudara tadi. Apakah saudara seibu ataukah bukan? Bukan saudara seibu artinya ada dua kemungkinan, saudara sebapak atau saudara kandung. Atau Yabdil memberikan rincian dalam jawaban Fainkan ali umin jika saudaranya adalah saudara seibu Syekh alahu, Maka dia tidak punya jatah warisan wal baqi dan yang sisa ba'da fardil binti setelah jatah anak perempuan itu adalah lil am untuk paman. Wa ingkana namun jika al akh tersebut adalah bukan seibu, artinya ada dua kemungkinan sekandung atau seberapa fal baki maka harta warisan yang sisa ba'da fardil binti setelah jatah anak perempuan lahu adalah haknya al-akh saudara laki-laki wala alil ami sedangkan paman mahjub terhalangi wala alil ami maka tidak ada eh, hak apapun lil am untuk paman maka itu bisa diprogramkan untuk tak kasusnya dikasih pelajaran faraid kalau masih ada waktu minta Ustaz Abu saat beliau yang no, suka ngajar faraid yang sering nangani pelajaran faraid itu penting banyak orang bingung kalau ada kalau bisa masih ada disesalkan daripada yang lainnya misalnya kalau saya boleh komentar daripada Manhajul Ambiya dakwah ilallah itu lebih lebih penting atau ya istilahnya bukan lebih penting ya uh, ya <laughs> gimana ya nah lebih mendesak lebih mendesak nah, eh, Ta'id kalau manjatul ambil entah kan ya, muhadharah umum sering disinggung ya eh, pembahasan umum kajian-kajian umum ya, sering namun kalau faraid kan di pengajian umum nggak bisa disinggung ayakuna haji bal, karena sebagian ulama mengatakan faraid itu nisbul ilm separohnya ilmu kalau orang belum belajar faraid sebesar, sebesar apapun ilmunya dia baru dapat separoh udah tahu tafsir Sudah tahu ini hadis macam-macam mustalah hadis uh, nah, tetap bunga yang lainnya dan kawan-kawannya kalau belum belajar tauhid separuh nah, baru paling paling banter itu baru dapat separuh menurut sebagian ulama bahkan dari dan nisful ilm ya yang ya ala kuliahan ya mungkin itu berlebihan atau minimal ya itu menunjukkan ya ya urgensi Ayakuna hadi alba adalah tenang pikirannya. Dia tamat karena sehingga memiliki kemampuan memungkinkan untuk tasawur masalah, me memahami permasalahan, watat bikiha dan menerapkannya dengan pada dalil-dalil syar'i. Fala yufti maka tidak berfatwa tidak fatwa pada hala pada saat intiral sibuknya pikirannya sekiranya sedang sibuk biradabin karena marah atau hamin atau lagi sedih atau malalin atau lagi e, merasa bosan bahasa sekarang BT mungkin ya <laughs> iya kan mungkin BT itu ya kan malal loh atau yang lainnya itu ada tiga Wistarat li wujubil fatwa surutun minha bukuul hadisati al mas'uli anha fa ilam takun wakiatan lam tajib al fatwa li adami darurati ila ayakuna qasdu sa'ili at-ta'a ayakuna qasdu sa'ili at-ta'alluma fa la yajuzu katmul ilmi yujibu anhu mata sa'ala bi halin ala ya'lama min hali sa'ili anna qasdahu at-ta'annutu au tatabbu'u ar-rukhasi au darbu ara'il ulama'i ba'diha bi ba'din au ghairi dhalika min al-maqasidis sayyi'ati fa in ulima dhalika min hali sa'ili lam tajib al-fatwa alla yatarattaba 'ala al-fatwa ma huwa minha dararan فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك <coughs> عنها كفعا بأشد المفسدتين بأخفهما ما يلزم المستفتي <coughs> يلزم المستفتي أمران الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا آه، تتبع الرخص وإفهام المفتي wa ghairu dzalika minal maqasid sayyiati Asani alla yastafiya ila man ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahlul lil fatwa. Wa yanbaghi ay yakhtara aw muftin na ilman wa wara'an wa qila yajibu dhalika. Dan disyaratkan wajibnya fatwa beberapa syarat yang pertama, wukuk terjadinya al-hadisah peristiwa yang ditanyakan. Fa'ilam takun maka jika belum wakiatan terjadi, lam tajib al-fatwa maka fatwa tidaklah wajib. Li Adam karena tidak ada beruah kepentingan untuk menjawabnya. Ila ayakuna kecuali jika qasdu dusail maksud penanya adalah belajar. Maka jika maksudnya adalah belajar, maka layu tidak boleh menyembunyikan ilmu akan memberikan jawaban mata ta'ala kapan saja dia atau ya, mata su'ila kapan saja ditanya berikuti halin dalam keadaan apapun yang kedua Allah ya'lama adalah tidak mengetahui min sail dari keadaan sebenarnya jadi anak Anahu juga saya maksudnya adalah ta'anud berlebih-lebihan. Ini menyimpulkannya dari mana? Dari keadaan orang tersebut, gaya bertanyanya, model bertanyanya, eh, kalimat untuk bertanyanya. Dari itu bisa disimpulkan ini cuma sekedar eh, ngetes, ini sekedar ber, mau bertindakan berlebih-lebihan. Atau tatapo atau mencari arufas jawaban yang paling ringan ke pertanyaan pada banyak orang untuk cari jawaban yang paling ringan atau darab ara'il ulama atau mempertentangkan pendapat ulama sebagiannya dengan sebagian yang lain maka salah satu bentuk tidak sopan kemudian bertanya misalnya bertanya pada ustaz ustaz eh, ini saya pernah dengar ustaz fulan atau apa atau saya pernah pernah dengar ustaz eh, ada seorang ustaz yang bilang demikian Bagaimana pendapat Ustaz dengan pendapat ini? Tidak boleh. <clears throat> Itu termasuk maksud yang buruk dalam bertanya. Nah, jika maksudnya baik, hendaknya atau kemudian bahasa yang dan lebih ini kan bau berarti mau mempertentangkan apalagi nama e, ustadznya tersebut disebutkan <clears throat> Lain dengan orang mengatakan saya pernah dengar ada orang bilang demikian demikian benar apakah tidak tentu lain. E, saya pernah dengar seorang ustadz bilang demikian maka itu tentu difahami oleh yang menerima pertanyaan maksudnya berbeda. Al ghair zalika atau Al ghair zalika atau lain-lain minal maqasid sayyat berupa maksud-maksud yang jelek Fain ulima madalika maka jika diketahui hal tersebut dari keadaan si penanya, maka tidak wajib memberikan jawaban. Alayat yata'ab dapat tidak menimbulkan ala fatwa fatwa disampaikan mau akar sesuatu yang lebih banyak dororan bahayanya. Fa'in tarot dapat jika menimbulkan alih hal tersebut dalika seperti itu bahaya yang lebih besar wajib al imsak maka wajib kata Syaikhul wajib untuk tidak berfatwa anha daf'an dalam rangka mencegah li asyadil mafsadatain yang lebih besar bahaya yang lebih besar dengan menanggung bahaya yang lebih ringan mungkin uh, mungkin boleh jadi uh, contoh yang agak tepat ya, mungkin agak tepat ya misalnya dulu waktu masih mengisi tanya jawab di radio eh, banyak kemudian tanya sesatkah jamaah lega <laughs> nah, kalau kemudian itu dijawab pada yang dengarkan atau yang kemudian sholat aja mungkin belum beres ini oh, mustawanya apa ada yang kemudian uh, ya macam-macam orangnya dari yang orangnya begini sampai yang uh, sampai tidak karuan kalau misalnya dijawab <coughs> ya kalau misalnya dijawab tentu sepertinya kelihatannya akan memberikan maksudnya yang lebih besar ya atau kemudian cuma kita jawab kita berikan jawaban ya misalnya kalau uh, mungkin kemudian kalau memberikan jawaban uh, dijawab dengan ya kita punya pegangan Quran dan Sunnah ya, Quran yang Sunnah Quran Sunnah Sahiha dengan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat ya tinggal <clears throat> ditimbang nah, sesuai dengan itu ataukah tidak kalau kemudian di ini ngasih jawaban maka rasanya sepertinya kelihatannya adalah dorornya itu jauh lebih besar daripada manfaat yang kemudian mungkin bisa kita ambil kita dapatkan dari hal tersebut Mayalzam apa yang jadi kewajiban seorang yang penanya? Eh, yalzam wajib bagi seorang penanya dua hal. Yang pertama menginginkan dengan pertanyaannya al haqqa kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Bukan mencari-cari jawaban yang ringan, aruhas, atau eh, ifhamal mufti atau menyudutkan orang yang kemudian memberikan jawaban wa dalika minan maqasid syiah dan maksud-maksud buruk yang lainnya. Kemudian yang kedua tidak bertanya kecuali kepada orang yang dia ketahui, maksudnya dia yakini. Yang ribu aladani atau sang, ada sangkat kuat dalam hatinya, dan dirinya kalau di, orang ini adalah ahlun berhak untuk memberikan jawaban. Tidak kemudian bertanya kemudian asal-asalan. Wayang bari dan seyukianya dianjurkan untuk memilih autak al-muftin. Uh, ulama atau kemudian pemberi jawaban yang paling dia percayai ilman ilmunya, wawaraan dan kehati-hatiannya. Ini kata Sesemin yang dipilih oleh beliau yang bari. Wakila dan dikatakan dia jibudalika wajib memilih yang paling dia percayai. Namun beliau katakan dengan kila ya menunjukkan mengisyaratkan kurang kuatnya kalau yang dibeli oleh Sosemin yang bari eh, seyogianya saat dianjurkan jadi seandainya tidak meskipun sebenarnya dia lebih eh, mantap dengan pula namun karena ini mendesak terus yang de yang dekat itu ini ya, kurang e, apa ya kurang dia sebenarnya kurang dia kurang biasa ilmunya maka ya boleh boleh nggak nggak sampai derajat dosa karena yang beri al, -is, al istihadu ta'rifu al istihadu lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaqin wasilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin wal mustahidu man badala juhdahu dalika. surutul istihadi lil istihadi surutun minha ayalama min al-adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa Ayat rifa ma yata'allaqu bi sihhatil haditsi wa dha'fihi kama arifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalika Ayat rifa nasikha wal mansukha wa mawaqi' al-ijma'i hatta la yahkuma bi mansukhin au mukha لفن الإجماع يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك أن يعرف من اللغة وأصول وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل wal mubayyani wa nahwi dzalika liyahkuma bima taqtadihi tilkat dalalatu ayakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw min mas'alatin min masailihi al mujtahida yalzamu al mujtahida ayab zula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima dhahara lahu fain asoba falau ajrani eh, ajrun ala istihadi wa ajrun ala isobatil haqi lianna fi isobatil haqi idharan lahu wa amalan bihi min akhta'a fala ajrun wahidun wal khata'u marfurun di qawli sallam idha hakamal hakimu fastahada thumma asoba فلا أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلا أجر وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز تقليد حينئذ للضرورة Istihad definisinya secara bahasa adalah mencurahkan kesungguhan <coughs> untuk mendapatkan atau untuk melakukan satu perkara yang berat. Maka jika perkaranya itu tidak berat, ya, ngambil kerikil maka tidak bisa disebut istihad. Dan kalau seorang itu kemudian apa eh, sungguh-sungguh belajar ya, dan habiskan hampir seluruh waktunya untuk kemudian belajar dan belajar maka orang ini bisa kata bisa kita katakan secara bahasa dia beristihad dalam bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Cara istilah adalah mencurahkan kesungguhan untuk mengetahui hukum syar'i. Karena untuk mengetahuinya, mengetahui hukum syar'i itu adalah satu perkara yang berat. Butuh penelitian, butuh ini dan itu. Karena dia adalah berat, maka disebut dengan istihad. Itu hubungan antara makna lurah dan makna istilah. Sedangkan mustahid adalah orang yang mencurahkan kesungguhannya untuk hal itu. Syarat istihad untuk boleh beristihad surutun ada beberapa syarat di antaranya yang, dan yang dimaksudkan dia adalah syarat untuk menjadi mujtahid mutlak ayat lama yang pertama mengetahui dalil syar'i mayah tajilai yang dia butuhkan dalam istihadnya ke ayatil ahkam seperti ayat-ayat hukum Eh, tidak disyaratkan hafal tidak disyaratkan hafal namun dia punya ilmu tentang ayat-ayat hukum dan dia bisa merujuk ke ayat-ayat hukum tersebut kapan dia membutuhkannya namun hafal tentu lebih baik dan demikianlah para mufti masa ya, di antara di, di masa silam mereka adalah orang-orang yang kemudian bukan hanya hafal ayat-ayat ahkam bahkan hafal Quran. <clears throat> Wa hadisaha wa hadisiha dan hadis-hadis hukum. Ya, hadis-hadis hukum nah, sebagian besar dikumpulkan atau ya, mayoritas dikumpulkan oleh Ibnu Hajar di Buluhul Maram. Buluhul Maram min adilatil Ahkam. Nah, judul lengkapnya. Yang kedua mengetahui hal-hal yang ya ta'ala berkaitan dengan kesahihan hadis dan kebaikannya, mengetahui sanat, uh, rawi dan semacamnya. Yang ketiga adalah mengetahui nasi dan mansuh, wa ijma dan perkara-perkara yang disepakati. Sehingga layak pun tidak memberikan tidak memberikan hukum uh, permasalahan yang mansuh atau menyelisih ijma' baru kemudian mengkaji buku apa buku-buku yang tertulis oleh para ulama yang menyebutkan tentang masalah ijma ijma'nya Ibnu Mungdir Maratibul ijma'nya Ibnu Hazm dan yang lainnya atau mau mausu'ah ijma' yang baru Ayah harus mengetahui minal adilah dan dalil mayak tali bi al-hukmu yang menyebabkan timbul hukum yang berbeda. Berbeda bi dengan sebabnya al-hukmu hukum. Nah, mengenai mengetahui dalil-dalil yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan hukum, taksis, takyid dan semacamnya sehingga tidak memberikan hukum bima yukhalik yang menyelisih hal tersebut. Yang ke, yang kelima adalah faham minalurah bahasa Arab dan paham usul fikih terutama yang ia taalak berkaitan dengan dalalatul alfaz kandungan lafaz itu ada am, ada khas, ada mutlak, muayyad, mujmal, mubayan dan semacam itu hukum supaya dia bisa memberikan hukum bima sesuai dengan apa yang dituntut oleh kandungan kandungan lafaz tadi yang keenam adalah ayakuna indal kudroh dia memiliki kemampuan ia tamakan memungkinkan dengannya untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Karena boleh jadi dia hafal Quran, hadisnya banyak, namun untuk uh, usul fikih juga sudah belajar, namun karena dia tidak terlatih, terbiasa untuk kemudian mengasah, memakai apa kaidah-kaidah dalam usul fikih, kaidah-kaidah dalam uh, kuat fikih tidak biasa kemudian ketika baca hadis, baca ayat kemudian dikaitkan, dihubungkan, maka dia tidak tidak mampu karena tidak terlatih meskipun punya alatnya dan karena kemudian nggak pernah dipakai ya seperti pacul nah itu jadi niengen nah, jadi ketul jadi kemudian berkarat maka kalau kemudian orang itu kemudian punya alat kemudian dilatih nah nanti dia punya namanya kuduroh itu yang dimaksud kuduroh Nah, ini enam hal ini adalah merupakan syarat untuk mujahid mutlak. Kenapa mujahid mutlak? kenapa kita katakan demikian? Karena paragraf selanjutnya wal istihad ya yatajazau. Dan istihad itu terkadang itu bisa kemudian terjaza sepotong-sepotong. Ada istihad sepotong-sepotong. ya yakun tiba bin wahid Misalnya dalam satu bab min abwabil ilmi dalam bab-bab ilmu atau dalam satu masalah di antara kemudian masalah-masalah yang ada. Ada orang kemudian tekun mempelajari apa wudhu semua buku dan semua ya, kitab fikih tentang wudhu itu di, dipelajari semua bab wudhu semua semua di eh, dikaji hadis tentang wudhu dibaca pembahasan tentang wudhu dibaca sampai kemudian dia dan dia bisa kemudian merojihkan semua permasalahan yang ada dalam wudhu ini yang lebih tepat demikian karena alasnya demikian maka ini mujtahid bab wudhu boleh jadi dia mukallaf dalam masalah bab tayamum namun mujtahid dan bab wudhu satu bab atau bab sholat dia pelajari semua buku tentang semua hadis semua ayat tentang sholat yang berkaitan dengan sholat dia ketahui dan semua hadis atau hampir semua hadis tentang sholat yang sahih-sahih ya. tentang sholat itu dia kumpulkan kemudian penjelasan para ulama tentang berbagai permasalahan dia kumpulkan setelah itu kemudian dia apa dia tulis dia rangkum hasil kesimpulannya pembahasannya top ini istilahnya demikian nah, kesimpulan yang roti demikian dan sampai selesai semua permasalahan atau mayoritas bagian besar itu kemudian dia kuasai nah, maka ini mustahil dalam bab sholat yang boleh jadi adalah mukhalif dan orang bodoh dalam bab puasa kan jatah itu menurut pendapat yang pendapat ahli usul yang benar. Bagaimana mengatakan tidak e, menolak ya tajazaknya istihad, namun pendapat yang e, kurang tepat karena ilmu itu bertingkat-tingkat boleh jadi orang menguasai hal ini namun tidak menguasai hal itu. Aufi alatin min masa ini atau dalam satu masalah. Dalam satu masalah. Dalam masalah Batalkah wudhu karena menyentuh perempuan? itu sudah pelajari hal tersebut dan semua pendapat ulama tentang masalah ini hadis dan eh, penjelasan para ulama hadis-hadisnya atau ayat yang mungkin terkait dia telah kemudian katamkan semuanya maka dia mustahil dalam masalah dalam satu masalah mustahil dalam masalah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau hidup. Namun kalau orang itu uh, kemudian uh, cuma, cuma menguasai satu pembahasan satu bab, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan al-ism al-mutlak. Ya, tidak berhak untuk mendapatkan al-ism al-mutlak. Nama nama secara mutlak tidak bisa karena yang disebut seorang itu kemudian mendapatkan al ism al mutlak predikat mutlak manakala dia menguasai eh, mayoritas atau keseluruhan atau sebagian besarnya tidak sampai keseluruhan non sebagian besarnya nah, semacam seorang yang kemudian tahu tentang masalah uh, apa tentang masalah kesehatan dia cuma tahu dalam satu bab saja. Nah, kemudian belajar serius tentang masalah TBC, maka dia orang yang kemudian nah, dia punya ilmu tentang masalah kemudian nah, punya ilmu kedokteran tentang masalah TBC, tok gitu. Nah, maka tidak berhak untuk mendapatkan isim mutlak. Nah, bisa kemudian disebut dokter, nggak bisa. Nah, atau uh, tabib, nggak nah, bisa. Seorang itu kemudian baru berhak untuk mendapatkan al-ism al-mutlak ketika dia menguasai uh, bagian besar masalah, tidak seluruhnya. Boleh jadi banyak dokter tuh bodoh dalam masalah uh, satu hal. Ya. Dokter spesialis itu pernah jadi dokter umum, uh, spesialis anak kemudian masalah kemudian uh, karena dia 10 tahun spesialis anak boleh jadi kemudian masalah yang lainnya bingung lupa tidak dipersyaratkan untuk kemudian untuk seorang itu disebut ahli untuk, tahu semuanya. Kemudian teknisi komputer tidak kemudian dipersyaratkan harus kemudian semua pemasangan komputer dia bisa. Cukup ketika seorang itu mengetahui sebagian besar. Maka masalah ini sama, ya, sama persis atau hampir lebih sama. Mayalzam mustahidah apa yang menjadi kewajiban mustahid? Yalzam kewajiban mustahid adalah mencurahkan kesemuanya dalam mengetahui kebenaran, kemudian yahkum bima zaharalahu. Kemudian memberikan hukum dengan pendapat yang kuat menurutnya. Maka artinya seorang mustahid mutlak itu haram taklid seorang mustahid mutlak itu haram kemudian uh, bertaklid dan berpatokan pada pendapat orang lain haram hukumnya Main asoba maka jika dia berpendapat benar untuknya dua pahala. Dua pahala itu rinciannya satu pahala untuk istihadnya dan satu pahala untuk isobatil hakim karena punya pendapat yang benar. Jika ada yang bertanya kenapa kok isobatil hakim dapatkan pahala Bukankah isobatil haki itu taufik min Kan bukan di luar kemampuan manusia isobatil hak Itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya isobatil hak diberi pahala karena izharan lahu. Karena pendapat dia itu sesuai dengan kebenaran itu menyebabkan nampaklah kebenaran wal amalan bin dan teramalkanlah kebenaran tersebut. Kalau jika dia keliru maka untungnya satu pahala. Sedangkan kesalahannya adalah diampuni. Oleh karena itu pendapat yang benar dalam permasalahan-permasalahan ijtihad sekalipun maka kebenaran itu cuma satu. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalam masalah-masalah ijtihad semua pendapat adalah benar. Ada sebagian ulama usul fiqh, usuliyun itu berpendapat demikian. Dalam permasalahan ijtihadiyah semua pendapat mustahid itu benar. Tidak ada yang salah. Maka itu pendapat yang jelas-jelas keliru karena bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan tidak hakam al hakim jika seorang hakim memberikan keputusan fajtahada lalu dia beristihad memberikan hukum dulu ataukah istihad dulu realitanya nah istihad dulu namun di sini hakaman hakim fastahaja ada. ini dalam istilah eh, bahasa Arabnya namanya ada di takdim wa takhir ada kemudian didahulukan sesuatu yang seharusnya diletakkan di belakang dan di belakang kan sesuatu yang harus letaknya didahulukan dan itu adalah salah satu uslub yang ma'ruf dan bahasa Arab Suma asafa kemudian benar maka tentunya dua pahala pahala. Wa hakam hakamat jika dia memberikan keputusan hukum fasada dan beristihad suma akta dan keliru maka untungnya ajrun satu pahala saja. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan summa akhta'a dan keliru menunjukkan bahasanya ya dalam permasalahan dia kebenaran itu cuma satu hanya satu yang benar karena Nabi memberikan nasum maaf toa. Wa ilam yadhar maka jika tidak nampak Lalu baginya al-hukmu hukum yang kuat, maka wajib tawakum, wajib diam. Dan ketika itu jaza taklid, dia boleh taklid. Hina itu pada saat itu lidarurah karena kondisi terpaksa. Demikian juga eh, seorang mustahid itu boleh mustahid mutlak itu boleh boleh taklid jika kemudian kondisinya mepet. Ya, kondisi mepet itu boleh taklid nah, dia mendapatkan pertanyaan dan pertanyaan ini sudah terjadi dan jawabannya harus sekarang nah, sedangkan kalau kemudian mau mem, kalau kemudian mau apa istilahnya pendapat asli dia maka harus murojaah harus kemudian buka-buka buku mungkin seminggu atau dua minggu atau sebulan nah, padahal jawabannya itu sekarang ini harus diberikan jawaban tidak bisa ditunda maka ketika keadaannya mepet karena waktu daikil waktu, waktu yang kemudian mendesak maka kemudian dia tahu ada kemudian fatwa ulama tentang hal ini fatwa ulama lain semasanya atau fatwa ulama sebelumnya namun dia belum bisa memastikan mana pendapat yang kuat maka ketika itu boleh taklid karena itu dilanjutkan dengan bab terakhir yaitu bab at-taklid Ta'rifu lughatan at-taqlidu wa watu syai' fil unuki muhitan bi kal qiladati. Wastilahan itiba'u ma laisa qauluhu hujjatan. jadi bi qalina man laisa qauluhu hujjatan. Ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma'i wa ittiba'u sahabi idza qulna anna qawlahu hujjatun Fala bisama ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjati lakin qad yusama taqlidan ala wajhil majazi wa tawassu'i. Mawadi'ul taqlidi yakunu taqlidu fi mawdi'aini al-awwal ayakuna al-muqallidu amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi fafardu at-taqlidu Likali ta'ala fas'ala la zikri in kuntum la ta'lamun wa yuqalidu afdala man yajidu ilman wa wara'an fa in tasawa in do isnani khayyira bainahuma Atani ayaqa alil mujtahidi hadisatun taqtadi al-fawriyata wala yatamakkana wala yatamakkanu minan nadhari fiha fa yajuzu law ataqlitu hina idzin wastarata ba'dhum li jazi taqlidi alla takuna al mas'alatu min usluddin allati yajibu i'tiqaduha li anna al aqaida yajibu al jasmu fiha wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat wa raju anna dhalika laysa bi syartin li umumi qaulihi ta'ala fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wal ayatu fi siyaqi itsbati risalati wa huwa min usulid dini. Wa li anal ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi fa idza ta'adzara alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa taqlidu li qouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Taklid definisinya secara bahasa artinya adalah meletakkan sesuatu di leher muhitan bi yang mengelilingi leher kal ada seperti kalung. Maka taklid itu ya, disebut taklid ya, diambil dari kata-kata gila ada Kalung. Dan secara istilah mengikuti seseorang yang ucapannya bukanlah dalil Apa hubungannya dengan kalung? Ya. Karena dia kemudian ikut dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, mau dijumuskan ke sumur, mau ke ini ya, ikut saja. Maka seperti kemudian kalung kambing, pegang kalungnya, pegang talinya di leher itu, nah, itu kiladah namanya, pegang kiladahnya, sudah nah, seret aja kemana aja bisa tabrakkan tembok, tabrakkan ini ya dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka sepertilah keadaan mukallid. Nah, itulah keadaan mukallid. Seperti kambing pegang, dipegang kiladahnya, dipegang kalungnya, pegang tambang atau talinya, jadi dia akan ikut siapa yang megang tersebut kemana saja. Maka tidak termasuk taklid karena kita katakan orang yang bukanlah ucapannya hujah, maka tidak termasuk taklid itibau nabi mengikuti nabi itu bukan taklid karena ucapan nabi adalah hujah apakah mengikuti ahli ijma pendapat seluruh para ulama yang bersepakat pada satu masalah dan mengikuti pendapat sahabat jika kita termasuk orang yang berpendapat bahasanya ucapan sahabat adalah hujah dan yang benar adalah hujah namun dengan syarat maka tidaklah dinamakan mengikuti syai satu pun dari hal tersebut tidak bisa disebut taklid karena hal tersebut adalah mengikuti hujah namun kok terkadang ya sama disebut taklid namun ala wajil majaz namun dalam artian majaz au tawasuk atau perluasan makna karena meluaskan makna taklid sehingga dimaknai taklid sekedar mengikuti maka mengikuti nabi taklid nabi gitu mawadi at-taklid kapan boleh taklid kondisi yang membolehkan taklid taklid ya pun hanya boleh ada dalam maudi'ain dua tempat saja yang pertama adalah orangnya itu adalah amian orang awam layak yastati' yang tidak mampu untuk mengetahui hukum binafsi secara langsung. Fafardu maka kewajibannya adalah taklid. Karena firman Allah Subhanahu wa taala maka bertanyalah kepada ahlu zikr yaitu ahlul ilmi jika engkau tidak tahu. Ya, bagaimanakah sikap seorang awam dalam masalah taklid wa yuqalid hendaklah dia taklid kepada afdalu man yajiduhu orang yang paling le lebih yang paling hebat yang dia temui ilman wawaraan dari sisi ilmunya ataukah kemudian kehati-hatiannya fa intasawa ingdahu jika sama saja menurut dia ada dua orang semuanya sama semua atau tiga orang semuanya sama semua nah, jika sama menurutnya isnani dua orang atau lebih maka gimana orang awam khuyira oh bainahuma maka dia boleh milih di antara keduanya saya Nubas mengatakan demikian Syekh al mengatakan demikian Syekh Usaimin mengatakan demikian milih yang mana ya, adalah nah, antum bisa milih nggak bisa milih antum awam nah, statusnya orang awam ya orang awam antum mantap sama siapa nah, eh, mantap sama siapa enggak sih saya mantap Loh, mantap semua <laughs> mantap semua kalau kemudian kalau masalah hadis sih saya mantap sama saya Albani loh. ini beda dengan saya Semin. Hmm, kalau masalah kayak gini wah, gimana ini? Ya lah, khuyira bainahuma. Enggak ada yang dimantepi. Mantap semua masalahnya. Maka silakan milih <coughs> itu. Dan milih milihnya bukan karena itu yang lebih enak. Nah, atau, eh, bukan karena buku hot, cari yang gampang-gampang, namun ya karena kemudian adalah ya, memang dia kemudian merasa ya lebih tepat dengan pendapat tersebut. Yang kedua ayat qatlil mustahid dialami oleh seorang mustahid hati satu sebuah kejadian tak tadi yang menuntut kawiyah segera dijawab kalau nggak segera dijauh ini bahaya walayatamakan dan dia tidak memungkinkan minal untuk meneliti dia masalah tersebut kalau itu harus sebulan jus maka boleh bagi mustahil tadi pada dia mustahil mutlak untuk taklid pada saat itu demikian juga seorang mustahil mutlak juga boleh taklid bagaimana dalam e, halaman sebelumnya ketika dia sudah membahas meneliti kok hasilnya bingung kok hasilnya kok nggak ada yang roja ini adalah saya kemudian e, mengikuti pendapat guru saya saja lah misalnya dan disyaratkan <clears throat> Wastarata ba'dum dan sebagian ulama mensyaratkan bolehnya taklid hendaknya masalahnya bukan termasuk usuluddin, masalah akidah, masalah pokok agama. Yang wajib diyakini <coughs> karena akidah yajibul jasmu fiha wajib mantep tegas di dalamnya. Sedangkan taklid hanyalah yufid me memberikan faedah dan sangkaan kuat pakot saja. Pendapat yang rajih dari kalai tapi syarfin bahasanya bukan masalah akidah, bukanlah syarat. Masalah eh, tidak eh, bukan tidak disyaratkan hal tersebut. Pertanyaannya bukan dalam masalah akidah. Karena Allah berfirman alasannya fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wal ayat dan ayat ini itu fisik fisiaki isbat risalah dalam konteks masalah menetapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masalah risalah kerasulan adalah min usulidin termasuk masalah akidah bahkan termasuk masalah akidah yang pokok alasan yang kedua karena orang awam tidak memungkinkan untuk mengetahui kebenaran dengan berdasarkan dalil-dalilnya Fa'ina jika tidak mungkin baginya mengetahui al-haq kebenaran binafsi secara langsung lam yakfa maka tidak tersisa jalan baginya kecuali taklid dan inilah batas maksimal kemampuan dia taklid itu batas maksimal dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum surat tahubun ayat 16 bertakwalah kalian pada Allah ya, semaksimal kemampuan kalian demikian juga karena di masa Nabi SAW itu banyak orang masuk Islam untuk gara-garanya masuk Islam karena ketua kabilahnya masuk Islam. Maka dia cuma ikut-ikutan saja. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan pada mereka, kamu ini nggak nggak sah tauhidmu, nggak sah imanmu. Nggak boleh kemudian masalah akidah, masalah iman cuma ikut ikut ikutan bos nggak bisa. Harus nah, mengkaji dulu. Nabi tidak pernah menyatakan demikian. Eh, maka pendapat yang benar, ya, apakah boleh taklid dalam masalah akidah, ikut-ikutan, cuma sekedar ikut, katanya eh, boleh, jus boleh. Eh, namun tadi ada syarat untuk orang yang mau bertanya, orang yang kemudian minta fatwa, itu hendaknya apa? Syarat yang kedua tidaklah bertanya dan minta fatwa kepada kecuali pada orang yang dia yakini kalau orang ini punya ilmu Meskipun belajar tauhid itu wajib. Makanya ada dua bab yang harus dibedakan. Boleh ya. Bolehkah taklid dalam masalah akidah? Jawabannya ya juz ala rajih. Ya. Boleh menurut pendapat yang kuat. Dan Nabi SAW juga mengatakan ya terus jannata eh, nason bisa hasil dan sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari Nabi mengatakan ada orang-orang yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu dalam keadaan dirantai masuk surga kata Nabi dalam keadaan dirantai artinya dia kemudian Islamnya itu kemudian ya, pada pada asalnya itu bukan karena keinginan dirinya cuma sekedar ikut-ikutan boleh jadi karena apa ya ikutan bosnya ikutan suaminya atau kemudian ini atau bahkan mungkin terpaksa atau setengah terpaksa namun setelah itu kemudian dia menerima maka masuk surga kata Nabi SAW maka menunjukkan uh, hadis ini juga dalil termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya taklid dalam masalah akidah dan di satu sisi orang tua wajib untuk belajar uh, belajar tauhid Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidaklah kau punya ilmu tentang la ilaha illallah. Maka wajib belajar tauhid. Wajib belajar tentang tauhid yang benar. Anwa'u utaklid At-taqlidu naw'ani amun wa khasun fal amu tazima madhaban muayyanan Ya'khudu biruhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fihi faminhum man haka wujubahu li ta'adhuril istihadi fil mutaakhirina wa minhum man haka tahrimahu lima fihi minal iltizami al mutraki littibai ghairi nabi sallam wa qala syekhul islami ibnu taimiyata inna fil qawli bil wujubi ta'atu ghairi nabi sallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa wa khilaful ijma'i wa jawazu fihi ma fihi وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد من غير تقليد لعالم آخر أفتاه واستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي wa hadza munkarun wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rajhana qaulin ala qaulin imma bil adillatil mufassilati in kana ya'rifuha wa yafhamuha wa imma bi ayyara ahad rajulaini a'lama bi tilkal mas'alati min al akhara wa wa aqqa lillahi fima yaquluhu fayarji'u an qaulin ila qaulin لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة Jenis taklid. Taklid ada dua macam, taklid total dan taklid parsial. <clears throat> Am di sini mungkin terjemah tepatnya adalah total. Fal'am maka taklid total adalah seorang itu komitmen dengan mazhab tertentu. Ya Allah dia mengambil keringanan-keringan dalam mazhab tersebut dan wa dan lawan azimah azaim jamak dari azimah azimah itu lawan dari ruhsah dan semua perkara agamanya namun ingat para ulama mengatakan la madhaba lil ami tidak ada mazhab untuk orang awam Orang awam itu nggak punya mazhab. Kalau ada orang orang awam ngomong dan bilang mazhab saya syafi'i bohong. Gimana kamu bisa kemudian mengatakan mazhab syafi'i? Kamu nggak bisa baca fikihnya syafi'i. Mazhabnya orang awam adalah gurunya. Mazhabnya orang awam adalah ustadznya, syekhnya, dan gurunya. Dan orang yang dia percayai. Istilah mazhab itu hanya li talibul ilm. Orang yang kemudian talibul ilm dia uh, orang yang kemudian belajar, dia kemudian tahu bahasa Arab, dia bisa baca kitab para ulama, kemudian eh, lebih cenderung mempelajari fikih-fikih Syafi'i sehingga terpengaruh pengaruh yang mencolok pada dirinya fikih Syafi'i. Kalau orang awam bilang mazhab percaya ini dan itu, itu bohong. Nah, sama jelas bohongnya gimana kamu kamu tahu ini syafi'i dan bukan maka dia katakan syafi'i yang bukan syafi'i dan dia katakan bukan syafi'i padahal itu syafi'i adalah awam karena dia tidak punya madhab mazhab lah la madhab ami ya, tidak ada mazhab untuk orang awam ya kalau kemudian kita berpikir jernih saja gimana orang awam mempunyai madhab tidak ada. Di mana? Yang namanya mazhab dan mazhab itu diketahui dalam kitab-kitab fikih mazhab. Ya. Mazhab itu hanya bisa diketahui dengan lewat kitab-kitab fikih mazhab. Ya. Dan ini harus kemudian orangnya bisa baca, harus kemudian mengkajinya. Kalau tidak ya, dia tidak punya mazhab. Maka mazhabnya orang awam adalah ustadznya, gurunya. Nah ada seorang yang paling ilmu kemudian dia cuma yaltazim mazhaban muayyana Saya katakan demikian karena orang awam nggak punya mazhab. Seandainya dikatakan punya mazhab itu, itu bohong. Maka ada talibul ilm yang yaltazim mazhaban muayyan. Gimana hukumnya? Ikhtilaf ulama, para ulama e, berselisih pendapat tentangnya. Di antara mereka ada manhaka, ada yang menceritakan wajibnya dengan alatan ta'adzur tidak mungkin lagi beristihad untuk orang-orang belakangan setelah kemudian masa kodifikasi mazhab setelah selesainya masa kodifikasi mazhab sudah selesai orang setelah itu ya, tidak ya, mungkin kemudian beristihad kemudian waminhum ada juga yang manhaka menceritakan haramnya karena di dalamnya di dalam mazhab apa am ini iltizam dan komitmen secara mutlak untuk mengikuti bukan nabi padahal Nah, ya. Padahal seorang yang kemudian benar bersahadat Muhammad Rasulullah, maka taat mutlak hanya untuk Nabi. Yang lain semuanya adalah mukoyat. Jika sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan hadis maka diterima, jika tidak maka tidak. Sedangkan Takbir am nah, ini bertentangan dengan konsekuensi Muhammad Rasulullah. Karena dia menjadikan selain Nabi seseorang yang wajib ditaati secara mutlak. Syekhul Islam yang mengatakan sejujurnya filkol pendapat yang menyatakan wajibnya bermadhab tertentu tidak boleh pindah-pindah madhab maka ada mentaati bukan Nabi SAW dan semua perintah dan larangannya bahwa khilaful ijma' dan pendapat seperti ini menyelisih ijma' Karena ulama ijma bahasanya yang wajib ditaati segala perintah dan larangannya adalah hanya Nabi SAW. Wajawazuhu fihi ma fihi dan membolehkan taat kepada selain Nabi secara mutlak dalam semua perintah dan larangannya fihi ma fihi. Wah, ini perkara yang nah, di dalamnya apa yang di dalamnya? <laughs> Terjadilah apa yang terjadi. Ah ya semacam itu. Mungkin ada peka yang kemudian sangat-sangat ngeri sekali. Bisa membatalkan syahadat mungkin. Wakal dan Syaikhul Islam Taimiyah juga mengatakan karena siapa yang komitmen dengan mazhab tertentu, mazhab Syafi'i, kemudian setelah itu faala khilafah dia menyelisihi mazhab Syafi'i min ghairi taqlidin lil alimin akhara bukan karena mengikuti al ulama lain yang memberikan fatwa padanya bukan karena berdalil dengan satu dalil yang tadi yang menuntut khilaf dzalika untuk beda dengan Syafi'i wala udrun syar'iyyun tidak pula ada udur syar'i yang menuntut bolehnya apa yang dia lakukan famut tabi'uni hawahu makanya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya inilah orang yang kemudian mencari-cari pendapat-pendapat yang mudah. Man tatabba arukhasal ulama faqad jama'a syarran kullahu. Sebagian ulama mengatakan e, barang siapa yang sudah mengumpulkan pendapat yang boleh-boleh ya, dari pendapat para ulama, maka dia mengumpulkan semua kejelekan. Ngambil Syafi'i yang yang ringannya ini ngambil yang ringannya ini ngambil yang ringannya maka terkumpulnya terkumpul pada dirinya segala kejelekan ada bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan mentataba rukhasal ulama faqad tazandaqa orang siapa yang mencari-cari pendapat-pendapat yang ringan di antara pendapat para ulama dia adalah orang zindik orang sesat Fa'ilul lil haram melakukan perbuatan yang haram tanpa udur syar'i dan ini mungkar. Adapun seorang yang mengikuti madhab tertentu, namun tidak tabayana jika jelas baginya jibu sesuatu yang mengharuskan rojahan rojihnya pendapat satu pendapat ala faulin daripada pendapat yang lain boleh jadi karena adillah mufassilah dalil yang rinci jika dia bisa mengetahui dalil dan memahami dalil wa ima dan boleh jadi pula sebabnya karena dia melihat ahad ini salah satunya itu lebih pintar dalam masalah ini daripada yang lain bahwa atqa dan lebih bertakwa pada Allah dalam apa yang dia katakan fayarji maka dia meralat angkaulin satu pendapat bila kaulin kemudian memilih pendapat yang lain limis lihada karena sebab semisal ini Fahada ya jus maka ini boleh. Bal yajib bahkan wajib. Dibolehkah bila ilmu bermadhab? Bolehkah kemudian bila ilmu bermadhab? Boleh. Bermadhab syafi'i, bermadhab boleh Bolehkah? Boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah ta'asub madhab. Sehingga kemudian dia menjadi mukallaf an untuk madhabnya. Namun jika kemudian dia apa, komitmen dengan satu madhab tertentu, namun tidak tabayana lahuma yujib rujahan kaulin ala kaulin, maka apa kata Islam? Ada jus bermadhab seperti ini boleh. Yang tidak boleh tak asup madhab. Bal yajibu bahkan wajib. Bahkan nasa al-Imam Ahmad bahkan Imam Ahmad menegaskan tentang hal tersebut. Bahkan banyak ulama yang menganjurkan untuk kalau orang itu belajar fikih berangkat dari mazhab. Namun tidak kemudian dengan di, uh, jadi kalau dia itu bingung maka dia kemudian kepatuhan kembali pada mazhabnya. Karena seorang itu dalam proses belajar dia bingung e, maka dia kemudian merujuk pada mazhabnya oh ke mazhab syafi'i demikian maka nanti akan kemudian orang tua kemudian e, dan pusing sekali atau bingung sekali dalam masalah-masalah yang dia hadapi karena dia merujuk pada satu mazhab tertentu. Namun ya tidak taklid buta di dalamnya kemudian setelah itu kemudian setelah itu tambah ilmu ini kurang pas maka dia tinggalkan pendapat madhabnya dalam masalah ini dan dalam masalah itu dan seterusnya. Wal khas dan taklid yang parsial. Ya, ayat kuda yaitu mengambil pendapat tertentu fikodiatin mu'ayana dalam masalah tertentu. Sahada jais maka ini boleh tidak ajaza jika tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan beristihad. Baik ajaza tidak mampu hakikian secara hakiki atau sebenarnya mampu namun ma'al masyaqqah azimah. Namun kemudian eh, mengandung kesulitan yang sangat-sangat hebat dan besar. Bagaimana hukum hukum fatwa, eh, seorang yang mukallid berfatwa fatwa mukallidi Kalau ta'ala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun wa ahlu dzikri hum ahlu ilmi wal muqallidu laysa min ahli ilmi al matbu'ina wa innama huwa tabi'un li ghairihi. Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar wa ghairuhu ajma'an nasu ala anna al muqallida laysa ma'dudan min ahli ilmi wa anna al ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Qala Ibnu Qayyim wa hadha kama qala Ibnu Umar Hmm. Abu Umar fa inan nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa ma'rifatul wal ma'rifatul hasilatu an dalilin wa amma bidunid dalili fa inama huwa taqlidun thumma haka Ibnu al-Qayyim ba'da dhalika fi jazil fatwa bitaqlidi eh, salah satu akwalin ahaduhum aduha la tajuzul fatwa bitaqlidi li'anna laysa bi ilmin wal fatwa bi ilmin haramun وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به أن يقلد فيما يفتي به غيره الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصل الأقوال وعلى العمل وعلى العمل intahal kalamu. Allah berfirman, maka bertanya pada ahlu zikri jika kamu tidak tahu. Yang dimaksud ahlu zikri adalah ahlul ilmi. Wal dan orang yang taklid bukanlah termasuk ahlul ilmi yang diikuti, namun dia adalah orang yang mengikuti orang lain. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, semua ulama sepakat atau semua orang sepakat semua umat Islam sepakat bahwa orang yang bertaklid bukan makdu dan laisa tidak makdu dan terhitung termasuk ahli ilmi karena yang, yang disebut ilmu adalah ma'rifatul haq bidalilihi mengetahui kebenaran berdasarkan dalilnya kata ayam Qayyim setelah menukil perkataan Ibn Abdul Bar Ibnu Qayyim mengatakan wahana kama Abu Umar dan dan benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar nah, wahada kama qala Abu Umar ini benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar karena semua orang tidak berselisih bahasanya ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dari dalil Adapun biduni dalil tanpa dalil maka itu adalah taklid. Kemudian Haka bercerita Al Imam bercerita setelah itu tentang bolehnya berfatwa dengan taklid nah, salah satu akwalin beliau menyampaikan ada tiga pendapat bolehkah berfatwa dengan berdasarkan taklid ketika kemudian ada orang bertanya kemudian kita kita nggak eh, dan kita ya, kemudian cuma ngasih jawaban jawabannya adalah demikian ini tidak boleh karena Ya, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Karena Imam Syafi'i mengatakan bolehnya. Ya, matema, ini tidak boleh karena Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Ini bukan ini dalilnya adalah akli. Maka ada tiga pendapat. Yang pertama tidak boleh berfatwa dengan taklid karena taklid bukan ilmu. Maka ini berar, e, dan fatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Dan ini adalah pendapat mayoritas ashab, maksudnya Hanabilah mayoritas Hanabilah dan mayoritas jumhur Syafi'iyah. Yang kedua, boleh bima yata'alak binafsi untuk diri sendiri. Ya, untuk menfatwai dirinya sendiri maka boleh. Ya, fatwa dengan taklid, fatwa untuk dirinya sendiri. Maka itu tidak boleh ayu diikuti dalam apa yang dia fatwakan namun untuk orang lain. tidak boleh diikuti. Pendapat yang ketiga adalah dari yang pendapat yang benar jais boleh indel haja ketika dibutuhkan. Di antara kemudian hajatnya adalah ada mil alim mujtahid. Ketika di negeri tersebut tidak ada alim mujtahid, ulama ahlul istihad. Ini pendapat yang dirocikan oleh alimah imam wahwa asal akwal dengan pendapat yang paling benar wa alil amalu dan itulah yang dipraktekkan oleh umat Islam ketika di satu negeri ya, nggak ada kemudian alim mustahid ya, maka kemudian orang-orang kemudian talibul ilm di sana yang, yang sekedar bisa ngajar dan tahu beberapa hal maka kemudian jika ada yang tanya dan tahu berdasarkan dan ilmu yang terbatas dan bahkan mungkin cuma fatwa karena fatwa ulama mengatakan demikian, fatwa syekh bulan mengatakan demikian, maka jawabannya demikian. Maka itulah yang wa'alil amal dan itulah yang Dipraktekan eh, dipraktekkan dalam amal, dalam realita oleh umat Islam. Artinya apa? Tidak ada kemudian satupun kaum muslimin, satupun komunitas kaum muslimin yang mempraktekkan pendapat pertama dan kedua. Tidak ada. Intaha kalamu sekian perkataan Ibnu Qayyim. Wa bi yatimu ma'arafna kitabatahu fi hadhil mudzakiratil wajizati nas'alullaha ayyuhimana arusda fil qawli wal amali wa kalila akmalana bin najahi inna jawadun karim wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa alihi. Dan dengan ini selesai sudah apa yang kami inginkan untuk kami tulis dalam diktat ringkas ini Nas'alullah kami memohon berdoa pada Allah kang memberikan ilham pada kita harusnya benar dalam berkata dan dalam berbuat. Wa yuqallila Nabi najah dan memberikan untuk amal kita keberhasilan, kesuksesan. Inau jawadun karim, dia maha pemurah dan maha pemurah. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ali. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan terakhir ini sudah terakhir libur sudah uh, eh, mungkin kurang lebih dari saya jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata dan jika ada keliruan maka datang dari syaitan wassalamualaikum eh, wa wa ada perbedaan dia dari seorang ulama misalnya. Kenapa kita boleh uh, apa namanya melakukan suatu saat mengikuti ulama A, suatu saat mengikuti ulama B? Apakah kita memilih salah satu yang kemudian kita? Ya, tadi lah di perkataannya solution sentimen tadi. Uh, barang siapa yang kemudian sudah kemudian apa uh, sudah kemudian mengikuti satu pendapat tertentu kemudian dia melakukan pendapat yang menyelisih hal tersebut non tanpa alasan ya, bukan karena ada fatwa yang lain yang dan dirasa lebih mantap bukan karena dapat dalil yang kemudian oh ternyata ini keliru ya. maka kalau cuma demikian dan demikian itu mutafi ini hawa yang namanya madhab itu sama dengan pendapat maka ya kali ini adalah kemudian Istilah para ulama ikhtilaf kontradiktif ya. maka ya wajib untuk kemudian kita milih gitu. e, jika bisa milih dalilnya maka milih dalilnya jika tidak bisa milih dalilnya maka milih orangnya e, jika kemudian e, tidak bisa milih orangnya ya maka boleh kemudian milih kalau di saraf nabi Marokat itu saya semin kalau tidak salah uh, apakah kemudian boleh milihnya itu atas dasar yang paling mudah? Kalau tidak salah boleh. Gitu. Dengan alasan yurid hukum yusa wala yurid hukum asr. Ini dia tidak bisa milih dan Allah menghendaki yang uh, eh, mudah untuk dia. memberikan fatwa dengan menjawab pertanyaan? Apakah sama? Ya, orang kemudian memberikan jawaban pertanyaan itu ada dua macam, ada kemudian itu fatwa e, dan ada juga kemudian menceritakan fatwa nakilul fatwa bukan mufti namun nakilul fatwa fi mufti wa nakilul fatwa dan menukilkan fatwa boleh jadi sarahah di di apa ditegaskan di e, dinyatakan ya, berdasarkan tarjih bulan e, imam bulan atau siapa e, ya tergantung kondisinya boleh jadi kemudian diceritakan dan boleh jadi tidak gitu. berarti setiap kalau ulama mujtahid itu setiap memberikan jawaban fatwa iya harusnya fatwa Jadi definisi mufti tadi orang yang akan mengkabarkan hukum syar'i. Boleh jadi kemudian tidak. Boleh jadi bukan nama, Bukan jawaban pertanyaan. Dia nulis buku dan mengatakan demikian, maka bisa tidak salah jika dikatakan beliau berfatwa di demikian demikian. Karena definisi mufti al-mukhbir an hukmin syar'in menceritakan tentang hukum syar'i. Dia di situ di bukunya itu menceritakan hukum syar'i adalah demikian demikian. tiga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka